Tentunya mengawali pertemuan kita pada malam hari ini kita sama-sama mengingatkan diri kita semuanya bahwa tak lain kehadiran kita di sini di pengajian ataupun pengkajian pembelajaran kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah tentunya dikarenakan merupakan kewajiban bagi kita untuk mengenali, mengetahui, mempelajari agamanya subhanahu wa ta'ala. Mempelajari agamanya adalah wajib bagi setiap muslim. sebagaimana ma'ruf dalam hadis yang masyhur dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan juga tentunya kehadiran kita di sini dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. adalah semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang kita cari, yang kita tuntut, tidak mengharapkan keridhaannya Subhanahu wa taala, maka perkara tersebut sia-sia. Demikian pula dalam pembelajaran kita terhadap ilmu dalam rangka mutabah mencontohi dan berkudwah terhadap nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah utus di tengah-tengah manusia atau umat pada waktu itu dengan posisi jahiliyah. Lantas beliau mengajarkan agama Allah, mendakwakan kepada mereka agama Allah melalui tariqah, melalui jalan pembelajaran ilmu terhadap mereka baik itu secara khusus dengan bentuk halaqah majlis ta'lim atau halaqah-halaqah ta'lim ataupun dalam bentuk khutbah khutbah ceramah ataupun dalam bentuk muhawarah pembicaraan dan percakapan antara Rasul dengan para sahabat dan yang lainnya yang kesemuanya menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah sunnah itu adalah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan kepada umat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian pula kita dapati salafun saleh mereka adalah contoh kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kita dapati cerita mereka kita dapati apa yang dilakukan mereka terdahulu sehingga mereka mengenal mengamalkan dan mendakwakan agama Allah dengan mempelajarinya di majlis-majlis ilmu. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. dan tidak lain kita menuntut ilmu terkecuali untuk kita amalkan dari haknya ilmu untuk diamalkan dikatakan umat ini umat yang mulia ditinggikan keberadaannya di hadapan umat yang lain karena mereka mengilmui dan mengamalkan ilmu mengilmui agama Allah dan mengamalkannya Kita ketahui umat atau kaum Yahudi Mereka adalah orang yang memperbanyak mengetahui ilmu. Tapi binasalah mereka dengan kebinasaan yang mereka dapatkan. Dan celakalah mereka dikarenakan mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut Allah abadikan tentang keberadaan mereka ini dengan lisan-lisannya kaum muslimin ketika membaca pada salat mereka surah Al-Fatihah al maghdubi alaihim ولا الضالين bukan jalan al maghbub Yahud dan bukan jalan an wal waladzallin Para ulama menerangkan dan sebagaimana tafsir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Yahudi al maghbub dikarenakan mereka mengilmui namun tidak mau mengamalkan. Disebutkan Nasara Zalim karena mereka mengamalkan dan tidak mengilmui. Mengamalkan dengan tidak didahului dengan ilmu sehingga amalan mereka amalan yang sesat dan menyesatkan. Namun umat ini umat yang mengilmui lantas setelah itu mengamalkan. Itulah ciri khas umat ini. Sehingga karenanya kita yang termasuk di dalam umat ini tentunya ketika kita mempelajari ilmu bagi kita untuk mengamalkannya, bukan untuk kita tumpuk. Sebagaimana ma'ruf dari perkataan para ulama, una laisal ilmu bi kasrati riwayah wa bi al-kutub walakin al-ilm an yu'mal bihi Bukanlah ilmu kita memperbanyak riwayat. Bukanlah ilmu kita memperbanyak riwayat. Bukan pula ilmu kita memperbanyak kitab. Kita hanya berbangga dengan banyaknya kitab kita. Sebagai pengumpul kitab. Atau sebagai pengumpul riwayat. Tapi ilmu untuk diamalkan ilmu untuk diamalkan. Karenanya pula dikenal ahlu sunnah wal jamaah, dikenal mereka ahlul haq, dikarenakan mereka mengamalkan ilmu. Itulah yang kita dapati para ulama kita. Mereka dengan ilmunya diamalkan dan itulah menjadi sebab mereka selamat dari kesesatan. Mereka selamat dari kesesatan dengan mengamalkan ilmu. Hingga kita kalaupun kita tidak banyak riwayatnya, tidak banyak kitabnya, tapi kita mengamalkan ilmu, maka itu berarti kita telah menunaikan hak ilmu tersebut untuk diamalkan. Tapi walaupun banyak riwayat kita, banyak kitab kita, tapi sekedar dituntut, maka kita bukan orang yang menunaikan hak ilmu tersebut. Tentunya diamalkan untuk diri kita pertama kali Jangan ilmu yang kita pelajari kita lantas meneropong dan mengarahkannya kepada satu kaum atau kepada satu target tapi pertama kali untuk diri kita kemudian untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita anak istri kita Kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita mengatakan ini Islam, manusia menerimanya dan mendengarkannya. Mereka melihat kita mengamalkan ilmu tersebut. Tidaklah mereka mengatakan karena kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, mereka cuma pandai mengatakan sunnah, mereka cuma pandai mengatakan ini hak, tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Maka saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini tujuan kita menuntut ilmu di antaranya dari tujuan-tujuan yang utama. Dan kalau kita mampu, memiliki kemampuan setelahnya, kita mendakwakannya. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga itu dari apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji dari agama Allah direalisasikan dengan bentuk amalan. Allahu a'lam bishawab. Demikian apa yang akan kita kaji insya insyaallah taala dalam pertemuan kita malam hari ini dan insya insyaallah taala dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Kita akan mencoba mendengarkan dari beberapa waktu ke depan sampai masuknya waktu Isya insya Allah taala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah, pokok-pokok prinsip dari akidah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang tentunya apa yang akan kita baca ini Mungkin di sisi saudara saudaraku sekalian hadirin ada bahkan yang telah khatam berkali-kali. Karena apa yang datang dari kitab tersebut memang tipis. Beberapa poin yaitu dari kitab Usul Sunnah للإمام أحمد أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة يعني أحمد بن حنبل bahkan mungkin ada di saudara di antara hadirin yang menghakamkannya dalam satu kali pertemuan kali pertemuan khatam. Bahkan mungkin ada di antara hadirin yang telah mengkajinya, mempelajarinya dengan beberapa para duat hingga bagi mereka yang demikian keadaannya maka di sini kita menginginkan sebagai bab murajaah. Karena ilmu itu semakin baik, semakin tajam, sebagaimana pisau ataupun pedang apabila sering diasah. Dan juga sebagai pengingat bahwa ternyata apa yang kita pelajari yang disebutkan nantinya oleh Al-Imam Ahmad menjadi solusi dan jalan keluar di tengah-tengah fitnah sekarang ini. Solusi dan jalan keluar di tengah-tengah fitnah sekarang ini sebagaimana akan disebutkan nanti Tanda berbagai macam fitnah yang terjadi di hari ini tidak lepas modelnya dan jenisnya hampir seperti fitnah di zaman dahulu. Hanyalah sekedar terjadi perbedaan zaman dan perbedaan orang-orangnya dan keadaannya dan juga tentunya untuk mengingatkan kita kembali bahwa manhaj ahlu sunnah demikianlah bukan manhaj yang diada-adakan bukan manhaj yang baru sebagaimana juru fitnah mengatakan hari ini itu manhaj baru Tapi manhaj yang dijalani ahli sunnah hari ini al yawm adalah sebagaimana pendahulunya. Pendahulunya. Seperti di antara Imam Muhammad. karena beliau menulis kitab ini tentunya di antara maksud dan tujuan menjelaskan kepada manusia pokok-pokok agama Allah dari akidah dan manhaj yang benar yang tentunya di zaman Imam Ahmad juga terjadi pergolakan rongrongan terhadap akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan bahkan fitnah dan rongrongan yang terjadi pada waktu itu besar sekali karena Imam Ahmad harus berhadapan dengan kekuatan penguasa. Berhadapan bukan memberontak, tapi menghadapi penekanan penguasa dan juru-juru fitnah yang menjilat dan mendekati penguasa pada waktu itu. Dari ahlul ahwa wal bidah. Demikian pula saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa apa yang didapatkan oleh Imam Ahmad ini bukan hanya Imam Ahmad saja, tapi juga para ulama yang lain. Sehingga dari zaman ke zaman para imam prinsip akidah manhaj al-sunnah wal jamaah dulunya tetap satu sebagaimana dijalani sekarang oleh para ulama ahli sunnah. Dia, dia adanya bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan prinsip dan akidah atau manhaj ahli sunnah ini merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau wariskan kepada umat ini, beliau ajarkan, beliau bimbingkan kepada umat ini. Disampaikan oleh para sahabat Nabi, disampaikan oleh para tabi'in, Disampaikan oleh Asbabul tabi'in. Disampaikan oleh para imatul huda. Dan sampailah pada hari ini kepada kita semua. Demikian pula saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahwa kita mempelajari kitab tentunya sebagai penyejuk hati bagi ahlu sunnah wal jamaah karena ternyata mereka tidak sendiri mereka telah didahului sebelumnya oleh para pendahulu demikian diantaranya dan bagi saudara-saudaraku yang tentunya baru mendengar dan baru memulai mencoba mengkaji, maka nantinya kita akan mendengarkan keterangan-keterangan yang benar, yang membimbing kita kepada akidah dan manhaj yang benar dari beliau Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullah dari salah seorang Imamul Arba'ah yang dikenal ma'ruf di sisi kaum muslimin dan kitabnya ini kitab yang baik sekali walaupun kecil namun padat dengan keterangan-keterangan yang hak tentunya dibarengi dengan bimbingan kitab dan as-sunnah dengan pemahaman as salahul ummah Tentunya semuanya kita harapkan baik yang sudah mempelajari atau memurajaah atau bagi, bagi yang baru mempelajari diharapkan bagi kita semua kembali kepada keterangan kita yang awal tadi dan kita tekankan untuk kita mengamalkannya al-amal Sungguh kita ketika melihat saudara-saudara berintima menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya, menggolongkan dirinya bahwa dia adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyah sungguh mengembirakan. tetapi tidak sekedar hanya intima tidak sekedar hanya menisbahkan dan menyandarkan bahwa dia itu sunni, dia itu salafi, dia itu ahlus sunnah wal jamaah. Nah, namun tapi perlu bentuk realita dari penyandaran nama tersebut. Sehingga para ulama mengatakan As-salafiyah Laisat bid-da'awat wala bimusammayat Al-ibra bil haqa'iq. Salafiyah bukanlah sebuah nama saja. Bukanlah sebuah nama yang sering disebutkan dan bukanlah sebagai dengungan-dengungan yang sering didengungkan. Tetapi Salafiyah dikatakan betul-betul Salafiyah apabila dia menjalaninya dengan menerapkannya menerapkannya di dalam bentuk dengan bentuk amalan kita ambil contoh dari kelompok yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah qadiman seperti As'ariyah dan juga Maturidiyah. Mereka mengatakan dirinya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi apa betul mereka ahlus sunnah wal jamaah? Maka akan nampak mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun mereka menamakan dirinya apa? Ahlus sunnah. Laisat bil musammayat wala ayat Bukan hanya sekedar nama. Penamaan, pengakuan, pendakuan bukan. Tapi bil haqa'id, perlu dengan bentuk praktek amalia. Dan itulah yang juga sering didengung-dengungkan, ah, sering dikatakan, maaf, sering dikatakan, sering ditampilkan oleh al-imam al-mujaddid, imam ahli sunnah di zaman ini, al syeikh al-muhaddid, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala bahwa salafiyah ini dibutuhkan pembenarannya dengan bentuk amalan. Boleh si bulan mengatakan zalafi, si Allah mengatakan zalafi. tapi bagaimana realita amalannya? Demikian saudara sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembali kepada keterangan di sini. Ini membuka keterangan kita pengkajian kita terhadap kitab ini agar kita mempelajari kitab bukan hanya sekedar kita mempelajari. Bukan hanya kita dikatakan, Masya Allah, dia pelajari kitab usul sunnah. Habis, khotam, satu kali pertemuan. Bukan. Tapi apa realitanya dari pembelajaran kitab tersebut? Apa bentuk bukti amalan dari kitab tersebut? Anda telah belajar kitab usul sunnah, tapi masih bergaul dengan penyeru-penyeru kesesatan, masih bersama dengan ahlul bid'ah wal ahwa, masih bersama dengan apa yang dilarang pertemanan bersamanya, maka tunggu Anda akan ditanyai nantinya di hari kemudian sebagai bentuk pertanyaan yang dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini dulu. Anda telah punya ilmu, lantas dikemanakan ilmunya. Diapain ilmunya? Demikian. Butuh amal. Inilah yang kita maksud. Sehingga kalaupun nanti dengan pertemuan kita yang tentunya dibatasi oleh waktu ini. Dan tidak mungkin kita mengambil keterangan ini semuanya. Kalaupun sedikit. Tapi tertanamkan dan tertancap di hati kita, di sanubari kita yang paling dalam. Lantas kita amalkan. Itulah yang diinginkan dengan kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan Demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebagai bentuk contoh kasus, sebagai bentuk contoh kasus yang perlu kita ketahui dengan sesama Dulunya Haris Al-Muhasibi Al-Karabisi kedua tokoh ini adalah dua tokoh yang dikenal memiliki ilmu bahar ulum, banyak ilmunya. Tetapi ketika mereka menyimpang, tentunya penyimpangan karena tidak mengamalkan ilmu. Ada pengamalan mereka, tapi bukan pengamalan ilmu, pengamalan penyimpangan terhadap ilmu. Maka mereka tidak diketahui oleh umat ini kecuali sebagai penyuruh kepada penyimpangan. Tapi di sana banyak para ulama yang masih Allah walaupun kita tidak meremehkan mereka dengan ilmu tapi mungkin di antara mereka masih ada tulabul ilmi namun mereka mengamalkan ilmunya dulu di zaman Karabisi di zamannya Haris al-Muhasibi mereka diketahui oleh umat dengan bentuk pengamalan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita realisasikan dalam bentuk amalan. Wallahu a'lam bishawab. Membahas kitab ini kita akan ditemani dan dibimbing oleh keterangan dari Al-Imam Al Al-Lamatu Al-Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madqali Hazirahullahu Ta'ala di mana beliau telah memberikan keterangan-keterangan yang bermanfaat terhadap kita usul sunnah di sini dengan keterangan-keterangan yang menenangkan hati, menentramkan hati bagi siapa saja yang mengkaji kitab ini. Kalaupun di sana kita ketahui banyak dari keterangan para ulama dan kita tidak menafikan, namun kita di sini mengambil keterangan yang ada dari beliau hafizahullah taala namun tidak secara keseluruhan tapi kita menukil apa yang terpenting dan apa yang kita lihat sesuai dengan keterangan-keterangan yang diinginkan nantinya karena kalau kita baca semuanya tentunya kita akan membutuhkan waktu yang lama sehingga kita mengambil beberapa keterangan beliau di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dengan itu kita insya Allah Taala akan memulai mengambil keterangan yang baik di sini dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. tulisan Imam Ahmad terhadap usul sunnah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarh Usul etikat Ahli Sunnah wal Jamaah atau yang sejenis itu dari penamaan dari kitab beliau yang ma'ruf, masyhur Lantas juga kita beliau Imam Ahmad melalui riwayat yang lain. Namun kita mencukupi di sini sebagaimana yang berada di hadapan kita yang kita pegang keterangan Syekh Rabi Habibullah taala terhadap kitab ini kita berpegang dengan apa yang dibawakan oleh beliau yang dinukilkan dari Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala. Di mana Al-Imam Ahmad berkata, qala rahimahullahu taala usul sunnah indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين Berkata Imam Ahmad ibnu Hanbal Abu Abdullah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dari merupakan pokok-pokok keyakinan agama dan prinsip kita adalah sebagai berikut. Berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontohi mereka, meninggalkan kebid'ahan, dikarenakan setiap bid'ah itu adalah kesesatan meninggalkan perdebatan dan duduk bermajlis bertengkrama bersama mereka pelaku-pelaku hawa nafsu ahlul akhwa meninggalkan perdebatan meninggalkan jidal meninggalkan pertikaian dan memperselisihkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih dari terjemahan yang ada dari keterangan yang dinukilkan dari beliau tentang usul sunnah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sunnah Kalau disebutkan tentunya maka yang langsung terbetik di dalam sanubari kita adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa sehingga ketika disebutkan sunnah, maka pandangan kita mengarah ke sana. Dan itu tentunya benar. Namun diinginkan dengan sunnah di sini. Tentunya adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Karena Islam dikenal, diketahui dengan penegakan sunnah. Dan sunnah ditegakkan di dalam Islam. Karenanya tepat kalau dikatakan sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Syarh Sunnah Al-Islamu was sunnah was sunnah hiya al-Islam la yakumu ahaduhuma illa bil Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam yang salah satunya tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. Tentunya kalau diinginkan dengannya Islam, maka tentunya apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari i'tiqad dari i'tiqad akidah tauhid ibadah muamalah akhlak atau segala apa yang dijalani oleh beliau dengan penamaan agama maka itulah sunnah itulah sunnah dan tinggalkan pemahaman kita mau as-sunnah itu sekedar kalau dijalankan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak bermasalah. Kalaupun itu salah satu pengertian sunnah dalam bidang ahkam taklif. Namun bukan itu yang diinginkan di sini. Karena biasanya kita sebutkan sunnah diinginkan dengan pemahaman tersebut. Padahal bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang diinginkan. Nah, hingga kita tidak salah memahami akhirnya Ketika Rasulullah melakukan sesuatu amalan bidang etikat karena dikatakan itu sunnah dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak apa-apa padahal itu adalah akidah Wallahu a'lam bisawab demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah namun di sini kita cukupkan untuk sementara waktu berhubung azan isya telah dikumandangkan atau masuk waktu isya kita insya Allah Taala akan lanjutkan setelah isya beberapa waktu Allahu a'lam bishawab mudah-mudahan keterangan tadi memberikan sedikit pencerahan terhadap kita semuanya Allahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa as-sunnah adalah al-Islam. sebagaimana telah kita dengarkan di antara keterangan para ulama seperti apa yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dan juga kalau kita melihat dari beberapa kitab as-sunnah yang ditulis oleh para ulama di antaranya kitab sunnah li Ibnu Abi Asim Al-Marwadi dan yang lainnya Al-Imam Al-Marwadi dan yang lainnya yang disebut sebagai kitab sunnah maka kita akan dapatkan keterangan dari kitab tersebut berkaitan dengan pokok-pokok akidah pokok-pokok keyakinan dan prinsip agama Allah Subhanahu wa taala ini yaitu Islam. Sehingga tentunya keterangan di sini apa yang disampaikan oleh Al Imam Ahmad rahimahullahu taala Syarh Usul Sunnah atau Usul Sunnah usul sunnah diinginkan dengannya pokok-pokok keyakinan agama Allah yaitu Islam dan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Allah yaitu al-Islam hingga mengamalkannya bukan pengamalan yang baru dan bukan pengamalan yang hadas tetapi pengamalan terhadap Islam itu sendiri. Yang diamalkan, dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan karena itu pula para ulama bersungguh-sungguh di dalam membimbing umat kepada as-sunnah kepada agama Allah ini. Dengan penyebutan as-sunnah, mereka menulis kitab-kitab sunnah. Seperti yang telah kita sebutkan di antaranya. Bahkan para ulama memasukkan penyebutan tentang as-sunnah ini di dalam keterangan kitab-kitab kitab-kitab hadis. Maka bukan suatu yang asing. Bukan suatu yang baru Karenanya mengamalkannya. Terutama mempelajarinya, lantas mengamalkannya. Ada hal adalah hal yang ditekankan. Wallahu alam bisawab. Jadi sunnah itu adalah agama Allah atau apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bentuk keyakinan dari bentuk ibadah, prinsip, akidah, akhlak, dan demikian pula yang dijalani oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Para ulama rahimahumullah jami'an ketika mereka juga menyusun kitab-kitab tersebut didapati di zaman mereka lagi dalam pergolakan pengkaburan terhadap agama Allah dari ahlul bid'ah wal ahwa. Hingga mereka merasa perlu membimbing umat ini kepada apa yang benar berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. agar mereka tidak kabur. Karenanya ketika mereka menulis kitab tersebut dan kitab tersebut tersebar umat kemudian menjadi basirah di atas basirah di atas pengetahuan yang pasti tentang agama Allah. Karenanya para ulama kita mengatakan kitab akidah yang seperti ini dan yang sejenis ini adalah kitab yang semestinya kita baca dan kita kaji di setiap waktu. Karena yang namanya fitnah pengkaburan agar agama Allah Subhanahu wa taala terus berlangsung. Kalau itu di zaman mereka yang pada waktu itu masih banyak ulama ajilla umana maka tentunya terlebih lagi di zaman ini yang kita dapati sedikitnya para ulama Banyaknya musuh-musuh agama Allah. Banyaknya orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah dari kafirin, musyrikin, munafikin, az-zanadiqah, hizbiyun. Tentunya mengkaji dan mempelajari kitab yang ditulis mereka ini adalah suatu hal yang mesti Karenanya keterangan ah, Syekh Rabi Hawidahullah Ta'ala di Muqaddimah kitab namun kita tidak bisa membacanya secara keseluruhannya. Beliau menganjurkan untuk kita semua untuk mempelajari kitab-kitab yang seperti ini. Yajibu ala tullabil ilmi ayyahtamu bidirasati hadil akidah wal usul lati qamat alaiha hendaknya bagi mereka para penuntut ilmu bagi umat ini bertunggu-tunggu berserius mempelajari akidah manhaj pokok-pokok prinsip agama Allah Subhanahu wa taala ini dan juga pokok-pokok yang dengan pokok-pokok tersebut kita mengerti akidah yang benar agama yang benar Allahu a'lam bisawab dan dulunya mereka yang demikian mereka lah yang dikatakan ahlul haq mereka yang bahkan menghindar. Mereka yang bahkan lari dan tidak mau tahu. Atau bahkan alergi dengan kitab-kitab dan keterangan akidah dan manhaj. Dikenal mereka sebagai ahlul ahwa dan orang-orang yang menyimpang. Maka hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah pentingnya kita mempelajari kitab Usul Sunnah di antara kitab-kitab sunnah yang ada dan kita mengerti apa yang dimaksud as-sunnah Wallahu a'lam bisawab. Beliau rahimahullah taala berkata usul sunnah. Pokok-pokok akidah, prinsip agama kita. Di antaranya tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Yaitu berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka para sahabat Nabi? Tentunya karena mereka para sahabat Nabi Pertama, orang-orang yang Allah riba'i dan orang-orang yang benar keimanannya. Benar agamanya. Benar amalannya. Benar realisasinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita tidak dapatkan pada mereka penyimpangan, penyelisihan kita tidak dapatkan kepada mereka kesesatan munculnya penyimpangan dan perselisihan apa penyelisihan kesesatan adalah setelah zaman mereka adalah setelah zaman mereka yang kedua dengan apa yang dijalani oleh mereka tentunya merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berpegang dan berjalan di atas jalan para sahabatnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Beliau gandengkan apa yang beliau lakukan, amalkan, apa yang beliau jalankan dengan para sahabatnya. Secara khusus tentunya apa yang kita ketahui hasungan beliau sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap para khulafa'nya ar-rasyidun para khulafa'i ar-rasyidin atau ar-rasyidun alaikum bi sunnati wa sunna al khulafai ar rasyidin al-mahdiyyin dan kemudian secara umum para sahabatnya sebagaimana telah kita dengarkan tadi ma'ana alaihi wa ashabi Ketika beliau mengatakan tetap dari hadil ummah ila thalathin wa sab'in firqa kullu afin nar illa wahidah atau ila thalatha wa sab'in firqa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu lantas beliau susulkan kalimat ana yang satu itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi wallahu a'lam bisawab. Saya dan para sahabat. Dan banyak nas yang membimbing kita untuk melihat berkudua terhadap mereka para sahabat. Juga yang berikutnya Kenapa para, para sahabat Nabi? Karena para sahabat Nabi menyampaikan apa yang mereka sampaikan sementara nasnya secara sarih nasnya secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak didapatkan. Tapi para sahabat mengatakan dari sunnah dan sahabat mengatakan yang kami ketahui dulu dari Nabi. Ini tidak didapatkan secara sharih dari Nabi, tapi mereka menyandarkannya kepada siapa? Kepada Nabi. Itulah dikatakan umana Orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar keagamaannya dan keimanannya, jujur mereka. Karenanya kita mengetahui ini dari Nabi lewat mereka. Ini dari Nabi lewat mereka. Ini diantaranya. Kenapa mereka dikatakan atau disebutkan di sini wallahu a'lam bisawab dan kita lihat dari amalan-amalan mereka yang tidak kita dapatkan tentunya di saat Rasulullah masih hidup dahulu karena ketika Rasulullah hidup tidak ada yang namanya ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Yang ada mukmin, yang ada munafik. Yang ada mukmin, yang ada munafik. Musyrik ahlul kitab jelas Tapi bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapi mewaspadai ahlul ahwa wa ahlul bidah telah dibimbingkan kepada para sahabat Nabi. Hingga sepeninggal Nabi ketika di zaman akhir-akhir para sahabat zaman akhir-akhir para sahabat yang tentunya masuk ke zaman siapa? Tabi'in. Mulailah bermunculan pendapat-pendapat pemikiran bid'ah dimulai dari pemikiran dimulai dari pemikiran qadariyah khawarij dan seterusnya kita dapatkan mereka para sahabat bersikap kita dapatkan mereka para sahabat memberikan contoh apa yang mereka telah dapatkan contoh tersebut dari Nabi yang nas kita tidak dapatkan nasnya seperti itu dari Nabi. Tapi karena mereka para sahabat bergaul, hidup bersama Nabi, bersahabat bersama Nabi, bermajelis bersama Nabi, belajar bersama Nabi, maka sikap mereka sahabat itu gambaran dan cerminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantisipasi mewaspadai adanya orang-orang adanya pemikiran-pemikiran yang sesat dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Maka mereka menjadi tolak ukur kita, para sahabat Nabi. Kita lihat sikapnya Ibnu Umar. Ketika muncul pemikiran Qadariyah di Basra. Ma'bad al-Ju'an. Maka tentunya kita tidak pernah mendengarkan hal ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. di zaman beliau sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada di zamannya Ibnu Umar. Maka kita dapati bimbingan Ibnu Umar. Katakan kepada mereka, Ibnu Umar tidak kenal siapa orang-orang di Basra sana. Tapi telah muncul pemikiran Qadariyah yang mengatakan al-amru unuf yang maknanya bahwa Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ilmu Allah terbatasi. Allah tahu hanya setelah terjadinya perkara tersebut. Maka kata Abdullah bin Umar, katakan kepada mereka. Saya tidak kenal mereka, itu kata kata Naam uh, dipahami dengan mana demikian saya tidak kenal dan tapi katakan kepada mereka. Ibnu Umar berlepas diri dengan mereka. Dan mereka juga berlepas diri dengan Umar, Ibnu Umar sampai mereka kembali mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini jajarkan Kita dengar pula bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud ketika menghadapi orang-orang yang membenarkan bertasbih dengan menggunakan biji-bijian dari batu kerikil atau dari batu-batuan, batu kerikil. Bagaimana pengingkaran beliau? Kita mendapatkan pula dari Abdullah ibn Abbas. Ketika Abdullah ibn Abbas mengatakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ditanggapi dipotong bahwa saya dengarkan dari Abu Bakar, saya dengarkan dari siapa? Dari Umar demikian lantas Ibnu Abbas dengan murkanya mengatakan saya khawatir akan turun azab dari atas langit dengan perkataanmu ini. Ini bimbingan yang tentunya ini semua mereka dapatkan dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin mereka bersikap dengan istihad mereka, dengan keinginan mereka, atau dengan pendapat mereka. Mereka dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya mengantisipasi adanya yang demikian demikian ini sehingga itu usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kenapa? Karena tentunya kalau kita berpegang dengan selain mereka para sahabat, kita akan mendapatkan suatu yang tidak murni lagi, suatu yang dicampuri dengan hawa nafsu lagi, wallahu a'lam bishawab. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan,